والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab al-kabair karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. sebelum kita lanjutkan ada tambahan penjelasan untuk halaman 39 untuk perkataan Ibnu Mas'ud atau kedair dosa besar yang paling besar adalah al-isyaq billah menyebutkan Allah merasa aman dan maka Allah dan al-qunut min rahmatillah wal yasu min apabila al qunud min rahmatillah dan al yaksu min rahmatillah. Nah, maka bedanya al qunud min rahmatillah adalah ayastama'id al-insan usul al matluq Seorang itu menganggap jauh, sulit, berat, mustahil apa yang harapkan Sedangkan ayat suhu adalah ayat terbentuk ayat terbaidul insan zawal dan makruh. Seorang itu menganggap berat dan sulit terwujud atau bukan mustahil hilangnya kesusahan. Maka ketika seorang itu sakit kemudian dia menganggap mustahil Allah bisa menyembuhkan sakitnya maka ini al-ya'su min ketika seorang itu uh, berharap ingin dapat jodoh dapat pasangan hidup dan dia <clears throat> menganggap bahasa ini satu hal yang sulit untuk terwujud kita lanjutkan di halaman 43 bab ada atau Allah bab tentang permusuhan dan kebencian firman Allah Ta'ala Fa'intanasatum Fisya'in Jika kalian berselisih tentang sesuatu Dan Fisya'in di sini nakirah Tidak beri syarat Maka menghasilkan makna umum jika kalian berselisih tentang hal apapun sekecil dan sebesar apapun hal tersebut asalkan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama Fautuh ya Allah wa Rasul Maka kembalikanlah kepada Allah Dan kepada Rasul Kembali kepada Allah kepada Al-Quran Kembali kepada Rasul Kembali kepada hadis Kemudian firman Allah Ta'ala di suatu al Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim. Di mana Ibrahim di sini membangun kebenciannya dan permusuhannya dengan tolak ukur iman. Wa bada baina baina kumulatawan wal bagdahu abadan hatta tak kerja dan permusuhan di antara kita selamanya kecuali jika kalian beriman kepada Allah semata. Namun sisi kenapa ini di uh, dimasukkan di sini wallahu a'lam apakah mau mengatakan bahasanya di antara eh, perbuatan dosa besar telah ada adawatu wal baghdha yang membangun pemusuhan dan kebencian tidak karena Allah Subhanahu wa taala kamu Allah Ta'ala alam apa eh, sisi kemudian adanya bab ini di kitab ini dan berkaitan dengan ayat yang dibawakan itu mau apa mau apa yang diinginkan oleh penulis karena bahas tema besar itu satu besar dan dua ayat ini mau apa ya uh, beliau inginkan Kelihatannya kemudian untuk bab selanjutnya bab 11 maka bisa kita tangkap bahasanya beliau mengatakan di antara dosa besar adalah al-fuhsyu. Adalah perbuatan keji atau ucapan keji. yang sekilas yang kita tangkap karena ini yang dosa besar dan dapat permusuhan dan kebencian berarti di antara dosa besar adalah al adawa adanya permusuhan dan kebencian dan ini tentu yang dari telah tidak benar bahkan ada kebencian yang diperintahkan ada pengusuhan yang diperintahkan nah maka ini orang kuat kalau mau mengatakan di antara dosa besar adalah al-adalah wal baghdha maka kurang keterangan tambahan al-adalah wal baghdha ya seperti apa Bahkan kalau kemudian kita lihat ayatnya Maka ayat yang Di Anisa 59 bicara tentang wajibnya kembali kepada Allah dan Rasul ketika berselisih. Ini ya, agak sulit untuk dipahami dengan dikaitkan dengan jujur. Kalau surat Al-Mumtahanah tentang Ibrahim, maka itu menunjukkan ujian orang yang meniru Ibrahim dalam masalah membangun kebencian dasarnya adalah dasarnya adalah keimanan dasarnya adalah tauhid itu isi al nah, ah, isinya malah ujian bukan membahas tentang masalah kejelekan kemudian babnya yang 11 maka sinkronnya dengan tema besarnya itu Al-Kabair kelihatan karena bab babnya adalah bab berfungsi bab tentang ucapan yang kokoh maka beliau mengatakan bahasanya di antara bentuk dosa besar adalah ucapan yang kokoh yang ini nampak terlihat dari ayat di surat An-Nur yang dibawakan Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Ini orang-orang yang menyukai tersebarnya al-fahishatu kejelekan atau itu juga diterjemahkan kita tentang kejelekan. Bila tidak amanu di masyarakat orang-orang yang beriman masyarakat orang-orang yang beriman maka untuk mereka siksaan yang pedih maka ayat ini kalau berdasarkan konteksnya maka ayat ini berbicara tentang tuduhan palsu untuk ibunda Aisyah itu tuduhan kalau ibunda Aisyah berzina maka Allah katakan siapa yang menginginkan tersebarnya berita semacam ini di tengah-tengah orang yang beriman, Allah siapkan untuknya siksaan yang pedih. Maka al isya di situ maknanya adalah tuduhan zina. Berita ya, tuduhan zina. Maka siapa yang menginginkan dan berharap tersebarnya isu yang tidak benar isu yang tidak benar yang menimpa orang-orang yang beriman dia ingin itu tersebar luas seluruh dunia dengar seluruh dunia tahu ingin tersebar semua orang tahu maka untuknya siksaan yang dikejutkan dengan berita kejelekan. Siapa yang menginginkan berita kejelekan? Berita tentang kejelekan, adanya seorang yang berzina, adanya orang yang mencuri, itu menjadi berita yang dominan di masyarakat. Semua orang tahu, semua orang mendengar, sehingga dikesankanlah biasanya masyarakat adalah masyarakat yang rusak. Hmm. Maka untungnya siksaan yang pedih. Kemudian yang kedua al-fahisah di sini bisa dimaknai dengan perbuatan kecil. Boleh juga dimaknai dengan perbuatan kecil. Kalau makna yang pertama adalah berita tentang perbuatan yang kotor, jelek dan kecil. Jadi berdasarkan konteks ayat tadi bicara ya, makin ayat itu berkenaan dengan hadis ini itu dalam dusta untuk ibunda Aisyah. Namun boleh juga al-fahisyah di sini dimaknai dengan perbuatan keji. Maka siapa yang menginginkan, siapa yang ingin zina itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Zina itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Siapa yang menginginkan hal semacam itu, maka punya siksaan yang pedih. Maka siapa yang melakukan upaya-upaya untuk menyebabkan perbuatan zina, dengan memasyarakatkan pacaran dengan menyemangati orang untuk akan pacaran yang kemudian ujungnya adalah zina dan aborsi maka siapa yang menginginkannya siapa yang melakukan upaya-upaya tersebut maka untungnya siksaan yang tadi dan ini ditujukan kepada orang yang menginginkan bagaimanakah dengan orang yang betul-betul telah mewujudkannya tentu lebih jelek lagi Kemudian firman Allah Ta'ala Ina nasawulillahi wa rasulih Jika mereka Memiliki niat yang tulus Kepada Allah dan Rasulnya Ma'adal muhsinina min sabil Maka tidak ada jalan Untuk menghukum orang-orang yang berbuat baik Maka orang yang orang-orang yang orang yang murni berbuat baik untuk kepentingan orang lain ada dasarnya dia tidak bisa disalahkan. Ini pada dasarnya dia tidak bisa disalahkan karena itu semata-mata eh, semata-mata dia berbuat baik, dia tidak mendapatkan keuntungan dia tidak mendapatkan keuntungan dari kebaikan yang dia lakukan. Maka adanya kekurangan di sana dan di sini tidak boleh jadi jalan dan tidak boleh jadi alasan orang untuk menyalahkannya karena dia murni orang yang berbuat baik dia tidak dapat keuntungan dari orang tersebut dia tidak dapat gaji dia bahkan korban kemudian ada hal-hal yang mengecewakan ya, maka tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang semacam itu. Ada orang yang kasih bantuan, mohon dan ada kekurangan di sini dan di situ, dan dia murni berbuat baik, berkorban, maka dilarang komentar. Maka dilarang komentar negatif kepadanya ma'alil muhsinin min Allah tidak memberikan jalan untuk menyalahkan orang yang murni berbuat kebaikan. Maka tidak boleh ada komplain, ada orang infak, ya, dikomplain, tidak boleh. Tapi kalau orang bisnis, kemudian kita kecewa dengan pelayanannya, nah, komplain silahkan. Kalau ada orang ya berbuat baik maka jangan dikomentari. Nah, ayo saya antar pakai mobil saya, mobilnya nggak nyaman, kemudian komen-komen. Ya, kemudian komentar, pak mobilnya kok jelek sekali tuh pak. Nah, ya, daripada kamu jalan, lumayan udah naik mobil, nggak boleh. Nih, nggak boleh komentar. Ma'alal muhsini min sabi Nih, tidak ada jalan dan Allah tidak berikan jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Itu orang berbuat baik. Hmm. Ada orang berbuat baik daripada ada jalan kaki jauh, saya kasih tumpangan mobil seadanya. Nah, maka jangan dikomentari. Hmm, apa yang kurang, apa yang mengecewakan, jangan dikomentari. Dia orang yang boleh berbuat baik dia tidak dapat untuk, lain hanya kalau anda nyewa rental mobil yang tidak enak, ya tidak nyaman, ya, komentar silakan. Nah, kalau ini cuma dikasih pinjaman, ya, kasih pinjaman kalau mobilnya tidak nyaman, tidak enak, tidak komentar. Maka ada muslimina min sabi. mawaddati ada ila bab yang membahas tentang masalah mencintai musuh-musuh Allah. Allah Ta'ala berfirman Kita akan berjumpa sekelompok orang yang Beriman kepada Allah dan hari akhir Yuwaduna susah payah untuk mendapatkan cintanya Orang yang menentang Allah dan Rasulnya Meskipun mereka itu adalah Bapaknya sendiri Kemudian firman Allah katakanlah jika bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, dan harta yang kalian upayakan dan perdagangan yang kalian khawatirkan ruginya dan rumah-rumah yang kalian senangi itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah Rasulnya dan berjihad di jalannya <clears throat> maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan siksaannya dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang masih Janganlah kalian berpihak dan cenderung pada orang-orang yang zalim, maka neraka akan menimpa kalian. Tentang apa yang dimaksud cenderung kepada orang-orang yang zalim, cenderung dan berpihak kepada orang-orang yang zalim, Abu Aliyah seorang tabiin mengatakan, janganlah kalian rito perbuatan mereka. Diatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu mananya maknanya janganlah kalian cenderung kepada mereka. Kulan maili dengan seluruh kecenderungan dalam bentuk cinta, kata-kata yang lembut dan cinta. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu shallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al maku ma'aman ahabba." ya, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai jauh dikeluarkan oleh keduanya itu Bukhari dan Muslim penjelasannya di catatan lagi makna hadis dia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai dan dia akan sehingga dia akan jadi rofiqan menjadi kawan bagi orang yang dia ya, dia bu yang dia cari dan dari hadis ini bersifat umum mencakup saleh ataupun toleh orang yang baik ataupun orang yang jelek artinya siapa yang cinta dengan orang yang soleh akan dikumpulkan bersama mereka dan siapa dengan orang-orang yang toleh orang-orang yang buruk maka juga akan kumpul bersama mereka dan yang dikuatkan oleh hadis seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya maka dalam hadis ini almarhum Muhammad Ahabah terdapat motivasi dan terdapat menakut-nakuti motivasi untuk mencintai orang-orang yang soleh dan menakut-nakuti bahaya ya, cinta dan ngefans dengan orang-orang yang jahat orang-orang yang jelek waktu wabaik di sini terdapat janji yang baik ada janji yang baik untuk orang-orang yang ngefans cinta dengan orang-orang yang soleh Janjinya adalah dia akan bersama dengan orang tersebut orang yang dicintai namun sekaligus terdapat di sini wa'id ancaman yaitu ancaman pada orang yang memberikan kecintaannya dan mengefans dengan orang-orang yang jahat Paling jahat tempatnya di neraka maka dia akan kumpul juga bersama dengan orang yang dia ngefans kepadanya kumpul sama-sama di neraka maka ini wa'id maka ini ancaman Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa Siapa yang taat pada Rasul, Allah dan Rasul Maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat Yaitu para Nabi, Siddiq, Syuhada dan solihin dan mereka itulah sebaik-baik teman Kemudian berikutnya adalah bab yang bahas tentang masalah kerasnya hati, hati atau hati yang keras. Allah Taala berfirman, "Tapi mana kita kau dikarenakan mereka membatalkan perjanjian mereka atau janji mereka, kami laknat mereka, kami jadikan hati mereka keras." mereka pun menyelewengkan firman-firman Tuhan dari tempatnya yang tepat. Dan Allah Ta'ala berfirman, Allah nasal asal hadis Allah telah turunkan sebagai perkataan, yaitu Al-Quran. Kita bermutasyabihan dan Al-Quran adalah kitab yang mutasyabihan yang mirip satu ayat dengan yang lain. Mirip dalam kualitasnya. Semuanya adalah sama-sama ayat yang berkualitas. Ayatnya menyentuh matani dan sifat Al-Quran itu diulang-ulang maka Al-Quran membahas surga diulang-ulang eh, Al-Quran membahas neraka diulang-ulang Allah mengatakan bahayanya dan jeleknya jadi orang kafir diulang-ulang dan seterusnya maka tema-temanya diulang-ulang Kenapa demikian? Ada hikmahnya karena itulah kebutuhan jiwa manusia. Itulah kebutuhan jiwa manusia. Mengisyaratkan kebutuhan jiwa manusia untuk selalu diulang-ulang. Selalu diulang-ulang, diingatkan. Ayo semangat untuk mencari surga itu nggak cukup sekali. Sekarang diingatkan, dua bulan lagi baru diingatkan lagi sekian bulan lagi perlu diingatkan lagi. Maka demikianlah kebutuhan jiwa manusia. Kebutuhan jiwa manusia tentang keburukan, maka manusia perlu e, diingatkan, diulang-ulang untuk diingatkan. Maka demikian sifat Al-Quran. Tidak kemudian tetap jadikan cuma cuma diingatkan sekali seumur hidup, setelah itu sudah selesai. Nah. Ini tidak demikian sifat dan kebutuhan jiwa manusia. Takasairu minhu ya, ketakutan karenanya ketakutan dengan sebab Al-Quran kulit orang-orang yang punya rasa takut kepada orang mereka kemudian lembutlah kulit mereka dan hati mereka untuk mengingat Allah Demikian juga firman Allah tidakkah telah tiba Lilladzina aman bagi orang-orang yang beriman Agar hati mereka khusyuk Untuk mengingat Allah dan kebenaran bagaimana saya minal dan kebenaran yang turun Khusuk untuk menerima kebenaran yang telah diturunkan dan dari Ibnu Amr umat waktu Ansar dan Nabi Irhamu tuhamu Tidaklah kalian punya belas kasihan, niscaya kalian akan mendapatkan kasih sayang. Maafkanlah, maka akan dimaafkan. Waikun celakalah untuk orang-orang yang akma'il kaul. Nanti akan dijelaskan apa itu akma'il kaul di catatan lagi. Waikun celakalah orang-orang yang Yusirunan lil musirin orang-orang yang ngotot Itulah orang-orang yang ngotot melakukan apa yang mereka lakukan berupa kejelekan, sedangkan mereka mengetahui dan punya kalau itu kejelekan. Di sini dia kelima Ahmad. Catatan tadi dia kelima Ahmad dikatakan oleh Al Haythami dalam al Zawaid dia kelima Ahmad dan ini adalah perawi kitab Sahih selain Hibban Ibn Yazid al-Sha'abi eh, dan dia ini didesika oleh Ibn Hibban. Untuk kukatakan Al Hafidh Ibn Hajar juga mengatakan Tiqah kesimpulannya jilid sahih hadis ini oleh Al Albani di silsilah sahihah. Isi hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita agar kita adalah menjadi orang yang punya kasih sayang, orang yang punya iba, orang yang punya belas kasihan, orang yang punya kasihan kepada orang lain. Karena kasih sayang adalah di antara sifat Allah subhanahu ya dengan sifat itu Allah ya, Allah ikuti hamba-hambanya Falida kanat a'lamat tasafabi al besar Maka kasih sayang adalah sifat yang paling agung Yang melekat pada diri manusia Maka asyar, maka Allah pun menganjurkan Untuk memiliki kasih sayang dalam segala sesuatu Sampai-sampai meskipun perang dengan orang kafir maka ada kasih sayang maka ada kasih sayang saat perang dengan orang kafir di antara bentuk kasih sayang yang berperang dengan orang kafir kalau dijumpai orang kafir yang terluka dan dia menderita karena terlukanya ya maka cepatkan dia untuk kehilangan derita tersebut nah, dengan dibunuh sekali. ya daripada dia mengalami kesakitan kesusahan maka sekalian saja kasihan ya, luka mau sakitan dan hati mati nah, itu bentuk bentuk ya, bentuk kasih sayang bentuk kasih sayang demikian juga dalam menyembelih hewan pelaksanaan ibadah haji dan yang lain maka Nabi memerintahkan dalam pelaksanaan ibadah haji eh, Nabi perintahkan untuk jangan berdesak-desakan Nabi perintahkan jangan desak-desakan nah, ini bentuk kasih saya Nabi perintahkan saat hajatul wada saat perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah dan atauannya maka beliau katakan adalah kalian sayang dengan sesama jangan desak-desakan yang itu akan menyusahkan orang lain dan yang lain Adapun sabda Nabi, maafkanlah maka kalian ampunilah kesalahan orang lain yang berbuat salah kepadamu, niscaya kalian akan mendapatkan ampunan. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, mencintai nama dan sifatnya di antaranya adalah kasih sayang dan mengampuni dan memaafkan dan Allah mencintai makhluknya yang berakhlak dengan dua akhlak tersebut. Dan tadi Nabi sampaikan wailun li akma il gaul Akma jama' dari kom'in jadi adalah wajah alat ini fi uqusid satu wajah yang dibiarkan di di dekat kemudian kepala wadah yang lain supaya dia penuh dengan cairan Bila asyba untuk minuman atau penuh dengan minyak maka di sini nanti mencupai menyerupakan pendengaran orang-orang yang mendengarkan perkataan namun tidak paham maksud perkataan tersebut hafal namun tidak beramal maka Nabi serupakan dengan akma' Itulah orang yang tidak paham apa-apa Yang dituangkan ke dalamnya maka Fakaan yamu alaiha majazan Maka seakan-akan ya, Yamu alaiha Maka lewatlah informasi dan pengetahuan tadi alaiha pada pendengaran orang tersebut sebagaimana minuman ya, ya, baca saat betul-betul lewat sekedar lewat sebagaimana minuman lewat fil akma dalam wadah ijtiazan benar-benar lewat ya, maka yang dimaksud di akmail kaun adalah celakalah orang-orang yang dia tahu kebaikan namun kebaikan itu cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri dia mendengarkan nasihat namun nasihat itu masuk telinga kanan dan keluar ke telinga kiri. Maka orang semacam ini Nabi akan celaka. Doakan celaka. Karena semestinya adalah jadilah orang-orang yang e, mendengarkan nasihat kemudian mengamalkannya. Ada cuma sekedar lewat, maka ini satu hal yang tercela. Ada pencapaian Nabi maka celakalah bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang ngotot dan terus menerus melakukan dosa. al azimin itu orang-orang yang bertekad untuk terus menerus melakukan dosanya. Wayukimun alaiha dan bertahan dalam dosa, tidak mau bertobat, tidak mau mohon ampun dalam keadaan mereka tahu. Ayusiruna mereka ngotot dan terus menerus dalam dosanya dalam keadaan mereka tahu bahasanya apa yang mereka lakukan kemaksiatan berkata bahasanya terus menerus dalam maksiat itu malah lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Apa berkata bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan hukuman dalam siksaan karena maksiat yang dia kerjakan. Maka yang sesuai dengan judul bab Akmaul Qaul. Judul bab tentang hati yang keras. Hati yang keras di sini bisa hati keras tidak bisa tidak menerima nasihat. Maka jika yang keras yang dimaksudkan tidak menerima nasihat, maka eh, bagian dari hadis yang sejalan dengan judul adalah wailun li akma'il kaul Celakalah orang-orang yang hatinya keras yang mendengar kebaikan namun kebaikan itu cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Demikian juga bisa termasuk dalam hal ini adalah irhamu tuhamu. Karena di antara makna kerasnya hati itu tidak punya ibadah. Ada orang menderita, tidak ibadah. Ada orang sakit, orang sedih, tidak ada ibadah. Tidak ada empati, tidak ada simpati. Itu terus lebih juga. Maka eh, sehingga yang terkait dengan judul adalah Ilhamu Tuhan Kemudian dia karena At-Tirmidhi melakukan sabda Nabi Janganlah kalian memperbanyak berbicara yang Bukan berisi mengingat Allah Karena banyak berbicara yang isinya bukan mengingat Allah Itu mengeraskan hati Dan suhu hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras catatan kaki diatkan oleh at Midi dinilai hasan oleh namun dinilai da'if oleh Al-Albani. Ya, Fihad dan hati dalam hadis ini terdapat isyarat anak bakal kalami mubah. Bahasanya kalau cuma sebagian perkataan sedikit perkataan yang tidak merupakan tidak berisi mengat Allah itu mubah. Yang terlarang itu adalah yang banyak. Latuk soal kalam bila pikirillah. Janganlah kalian banyak-banyak berbicara yang itu bukan mengingat Allah. Yang tercela pak Banyak. Berarti kalau waktu, berarti kalau sedikit dan apa-apa. Ini kalau sedikit maka batul kalam Dan apa itu perkataan yang mubah meyaknihi Yang itu penting baginya Yang manfaat baginya Oleh karena itu maka wajib Menjadi kewajiban kita untuk memperbanyak perkataan Yang isinya adalah mengingat Allah karena itulah yang jadi sebab lembutnya hati Dan itulah yang jadi sebab adanya kasih sayang di dalam hati Dan banyaknya perkataan yang tidak mengenal Allah Itu sebab kerasnya hati dan kalau hati itu keras, maka tidak akan mendengar kebenaran. Wakilatul khasyah dan akan sedikit rasa takutnya atau bahkan ada khusyuk tidak memiliki kekhusyuan dan di antara indikator kerasnya hati adalah ada buka tidak pernah menangis karena salah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara indikator hati yang keras ya, tidak bisa menangis untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala mudah menangis karena baca novel karena nonton film dan sinetron bisa menangis ya, namun mengingat Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebabkan hati tersentuh dan menangis ini indikator dan ini bukti dan tanda kerasnya hati Kemudian maka menghadiahkan oleh keduanya dari jari Rasulullah melakukan sabda Nabi siapa yang tidak punya iba dan belas kasihan kepada orang lain maka Allah tidak akan iba dan kasihan kepadanya diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim artinya man layakun min al-rahmah siapa yang bukanlah orang yang besar kasih sayangnya maka Allah tidak akan menyayanginya atau siapa yang tidak punya iba pada orang lain dengan berbuat baik kepada orang lain maka tidak akan mendapatkan ganjaran mimpi kibali rahman dari arah Allah Subhanahu wa taala. Atau makna hadis siapa yang tidak ada pada dirinya patut iman di dunia kasih sayang karena iman ketika di dunia maka dia tidak akan disayangi di akhirat. Maka di sini menunjukkan al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalnya. Ketika amalnya ada rahmah, maka balasan yang didapatkan juga ada rahmah. Maka seorang muslim adalah seorang yang tak dia memiliki iba dan kasihan, empati dan simpati dengan orang miskin, dengan orang yang susah, dengan orang yang menderita, orang yang kesulitan makan, orang yang tidak memiliki tempat berteduh, korban bencana alam, korban perang, dan seterusnya. Ya, maka orang yang punya iba, kasihan, tergerak hatinya untuk membantu minimal dengan doa, itulah orang yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab dikri dhafil qalbi tentang lemahnya hati. Taubatana ala kulubim dan kami ikat hati mereka dan firman Allah Ta'ala apakah manusia mengira kalau mereka dibiarkan untuk mengatakan kami beriman Padahal mereka belum dipuji Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka Sehingga Allah mengetahui orang-orang yang tulus dalam iman Dan orang-orang yang dusta dalam imannya Allah Ta'ala berfirman mereka mengatakan bahwa Musa sesungguhnya di kota tersebut, di kampung tersebut terdapat orang-orang yang boleh Maka kami tidak berani masuk dan kami tidak berani perang karena dhaful lebih, Allah Ta'ala berfirman di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan ketika dia disakiti mendapatkan tekanan bila karena ketaatannya karena imannya kepada Allah maka dia jadikan tekanan manusia intimidasi manusia itu seperti adab Allah. Walau ada yang lebih kau dan Muslim dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu mafuan sabda Nabi Al-muslimu man saliman muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang tidak mengganggu muslim yang lain dengan lisannya dan tangannya dan orang yang betul-betul berhijab adalah orang yang meninggalkan semua yang Allah larang. Hadis nah, ini diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata penulis ini diatkan oleh Bukhari Muslim, namun kata Muhammad diatkan oleh Bukhari. Kalau Al-Hafidh fil Fakah, Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul mengatakan Hadal hadisu min afradil Bukhari Hadis ini adalah hadis yang dilihatkan sendirian oleh Al-Bukhari Al-Muslimin tanpa Muslim Nomor Muslim hanya mengeluarkan maknahu hadis yang semakna min wajib akhar dari jalur yang lain dan tidak boleh eh, dan tidaklah dikatakan yang disebut dengan untuk hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim itu adalah hadis yang sahabatnya sama di Bukhari dan Muslim di Bukhari riwayat Abdullah bin Amr bin Al As nah di Muslim juga sama kalau di Bukhari riwayat Abdullah bin Amr bin Al As di Muslim riwayat Abu Hurairah ya, maka itu bukan mutafakun alaih bukan riwayat Bukhari dan Muslim. Disebut dengan riwayat Bukhari dan Muslim, sahabatnya sama. Kemudian isinya secara umum kurang lebih mirip meskipun nggak pas meskipun ada beberapa kata yang berbeda antara yang Bukhari dan riwayat Muslim. Kutu eh, kata Muhammad hadis ini diatkan oleh Muslim tanpa kalimat yang terakhir apa kalimat yang terakhir wal muhajiru man hajara man Allah dan kalau muslim dalam kitabul iman dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Muslim yang terbaik. Maka Nabi katakan, "Man saliman muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang yang tidak mengganggu muslim yang lain dengan lidahnya dan tangannya. Makna hadis ini Saya muslim yang sempurna keislamannya adalah sebesar kalimat Zaid al wajul ya. Nah, al-Rajul di artinya al-kamilu fi rujuliyah, yang sempurna dalam sifatnya sebagai laki-laki. Demikian juga al-muslim di sini bisa maknanya abdul muslimin, Muslim yang terbaik adalah orang yang memadukan antara menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama muslim. Itulah orang yang tidak mengganggu Muslim yang lain. Bima haruma mengganggu apa yang haram untuk diganggu kepada darah, harta dan kehormatan muslim yang lain. Nah muslim yang terbaik adalah orang yang tidak mengganggu muslim yang lain dengan lidahnya dan tangannya Kenapa disebut lidah terlebih dahulu bau tangan bapak bima al-lisan Lidah disebut duluan Gangguan dengan lidah disebut duluan Li'an ta'aw lebihi Karena gangguan dengan lidah asok itu yang lebih cepat lebih cepat wuku'an untuk terjadi wa dan lebih banyak terjadi karena lidah itu lebih sering beraktivitas maka adanya orang yang terganggu dengan lidah lebih banyak demikian juga lebih cepat ya, dia ucapkan kata-kata itu ya, cuma beberapa detik saja dan itu dia telah bikin orang lain sakit hati kecewa dan yang lainnya. Namun kalau menyakiti secara fisik maka perlu banyak persiapan. Kemudian tidak juga muslim yang lain dengan lidahnya, tidak pula dengan tangannya. Yang dimaksud tangan adalah anggota anggota badan. Kenapa dari sekian banyak anggota badan ada kaki, ada kepala? Karena kalau juga bisa mengganggu dengan kepala ya, mundur pulang tiba-tiba ditabrak kepalanya juga megal bagian kepala nah, kenapa yang disebut adalah tangan khusus itu dikhususkan ya, penyebutan tangan karena dia karena tangan adalah yang mayoritas yang melakukan perbuatan mayoritas melakukan perbuatan itu pihak dengan tangan maka tangan itu aktivitas yang lebih banyak daripada kaki Gangguan pakai tangan lebih banyak daripada gangguan dalam bentuk nendang, jikal, apalagi lagi gangguan dengan nyundul pakai kepala itu jangan jangan gangguan dengan tangan ya enak ya, ya maka itu lebih banyak mimpi orang kemudian musil orang pakai tangan Kemudian <clears throat> abu Kabair Lisan bab seputar dosa besar melalui lisan Bab yang pertama adalah tahrir mengingatkan mencari lisan, kejelekan dan bahaya lisan. Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat ibadah rahman Mereka telah orang-orang yang berjalan di muka bumi haunan Dengan penuh ketawa Tuhan Dengan penuh Tuhan jadi antara bentuk berjalan ketawa Tuhan adalah berjalan dan ramah untuk menyapa. Ramah untuk menyapa itu orang yang untuk jalan jalannya. Orang yang sombong dalam jalannya, dia jalan dan dia tidak mau nyapa-nyapa. Lebih lagi, lebih lebih lagi adalah orang yang berjalan dan dia suka mendahului menyapa. Itu jalannya orang yang tawadu karena orang yang sombong inginnya disapa dan tidak ingin menyapa. Nah, orang yang tawadu adalah orang yang kalau bisa dia akan selalu mendahului menyapa orang lain. Maka inilah e, cara berjalannya ibadah rahman dan sapaan yang terbaik jika itu dengan sesama muslim adalah ucapan salam. Wa idza khatabahumul jahiluna dan jika ada orang-orang jahil, jahil di seperti jahil dalam bahasa Indonesia. Usil. Maka jika ada orang-orang yang usil, usil itu boleh jadi suka mencemooh, suka ngolok-ngolok, suka ngejek dan seterusnya. Ada yang berkata-kata kepada mereka kalau misalnya Maka mereka ya, berkata dan bersikap dengan sikap yang selamat dan menyelamatkan diri. Ya, kasih saja senyum tinggal nah, selesai nah, dilayani oh, tidak bisa habis Demikian juga firman Allah jika mereka mendengar Allah Allah mereka berpaling darinya dan Allah adalah perbuatan atau ucapan yang tidak ada ganjarannya meskipun tidak ada dosanya. Demikian juga firman Allah tidak ada satu ucapan yang terlontar Ila latik atibun atid kecuali ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir mencatat. Dan hadisnya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu marfu'an sabda Nabi, Nabi sampaikan siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berkata-kata yang baik, kau dia semua atau dia dikeluarkan oleh keduanya, Bukhari dan Muslim. Siapa yang beriman kepada Allah Artinya iman dan kamilan Iman yang sempurna yang menyelamatkan dari siksa Allah Al-Mutawakaf itulah iman yang tergantung pada Yaitulah keimanan yang tergantung pada melaksanakan perintah berikut ini Apa perintahnya? Katakanlah kataan yang baik Yaitu perkataan yang ada pahalanya Syafi'i mengatakan setelah aku merenungkan tentang apa yang diinginkan oleh seseorang untuk dia katakan, Faidah kalau maka jika eh, maka kata Imam Syafi'i akan terpindahnya setelah dia pikirkan apa yang ingin dia katakan Maka jikalah nampak baginya kalau itu kebaikan Dan tidak berdampak mafsadah Dan tidak kemudian berujung pada mafsadah Atapi silahkan untuk diucapkan Maka seorang muslim Kata Imam Syafi'i Dia pikirkan apa yang akan dia katakan ya, Kemudian setelah ditimbang ternyata itu adalah kebaikan. Dan ketika dia lontarkan tidak menimbulkan keburukan. Dan juga nanti tidak berujung keburukan. Karena disebabkan perkataan yang merupakan kebaikan nanti namun nanti ujungnya keburukan. Maka tadi dikatakan walayajuru ilayah tidaklah menyeret pada keburukan itu di masa depan tidak ada tidak ada dampak di belakangnya berupa kejelekan. Maka itu silahkan dikata. Jika perkataan itu perkataan kebaikan, misalnya nasihat, namun jika disampaikan itu menimbulkan kejelekan, jangan katakan. Atau itu perkataan kebaikan, nasihat, sama maaf dan muka saat ini disampaikan tidak berdampak. Ya, cuma uangnya dendam saja. Nanti kemudian dia berujung kejelekan di pada akhirnya. Karena dia adalah seorang pendendam. Maka juga kalau tahu dia seorang pendendam, ya, maka jangan lakukan, jangan katakan. Maka ya, perkataan kebaikan adalah perkataan kebaikan itu bukan hanya melihat sekarang, juga melihat dampaknya. Satu hal yang dia adalah kebaikan namun dampaknya kejelekan maka itu bukan perkataan kebaikan dan untuk mengatakan makna hadis ini orang yang percaya dengan ganjaran dan siksaan yang itu keduanya adalah dampak dari perkataan dampak ini akan dirasakan di kampung akhirat La yakhlu maka orang yang demikian tidak akan lepas Ya, layak lu tidak akan lepas maka ide akhirat nanti tidak akan lepas dari dua kemungkinan boleh jadi dia mengatakan perkataan yang menjadi sebab dia mendapatkan ganjaran atau kebaikan maka dia beruntung atau dia diam mendiamkan sesuatu atau dia diamkan sesuatu Fajil pulau ikoban yang sesuatu tersebut akan mendatangkan hukuman atau syarofan Islam itu mungkin bukan syarofan namun syarwan Islam maka dia selamat maka nanti ayat dampak dari dampak dari apa yang dia katakan apa yang kita katakan boleh jadi dampaknya ganjaran kalau dampaknya ganjaran ya enggak beruntung. Ya. Namun jika kemudian itu adalah satu hal yang jelek dan dia diam karena itu maksiat maka dia tidak mengatakannya karena adalah kata-kata yang akan mendatangkan ikhok hukuman dari Allah maka dia pun diam dan tidak mengatakannya supaya Islam maka nanti di akan selamat yaitu selamat dari apa? Selamat dari iqab. Nah maka berdasarkan penjelasan ini au di sini litanawwu untuk variasi wa taksim dan untuk menunjukkan kategori ya, maka kalau maka au di sini untuk variasi dan menyebutkan adanya varian atau menyebutkan adanya kata kori Maka itu jika kata kategorinya kebaikan, katakan. Jika au, au di sini atau kejelekan, maka dia jangan katakan. Maka ada dua kategori. Kategori yang pertama ada dua varian. Tanawu menunjukkan adanya varian. Jika ucapan tersebut variannya adalah kebaikan, katakan. Jika variannya adalah kejelekan, jangan katakan. Faisal lalu asumtu maka dianjurkan untuk diam hatta anil mubah sampai ucapan yang mubah sekalipun dianjurkan untuk diam manakala idaihi itu mengantarkan pada hal yang haram atau makruh jika ada perkataan yang mubah perkataan yang mubah ini kemudian berdampak pada satu hal yang haram atau makruh jadi perkataan ini mubah, namun jika kita lontarkan, nanti kelanjutannya orang akan riba. Maka perkataan yang mubah yang mengatakan pada hal yang haram, maka adanya dia Wakat aksal anna soal kalama dan para ulama telah e, berbicara panjang lebar rincian bahaya Wahia dan bahaya lisan aktar min antadkhula tahta hasil terlalu banyak untuk dibatasi. Terlalu banyak kalau disebut satu-satu. Berapa sih bahaya lisan? Seratus, enggak, enggak cukup. Nah, seribu berarti tidak cukup kalau disebut satu satunya Maka tidak bisa dibatasi wahasiluhu intinya Afatan lisan asra'ul afat Bahasanya keburukan gara-gara lidah Itu adalah keburukan yang paling cepat Bagi seseorang Sangat cepat kalau orang mau melakukan kejelekan dengan lisan Itu sangat cepat Tidak butuh modal Tidak butuh duit, tidak butuh ini Itu kalau mau berbuat jelek pakai lisan ya Tinggal ngomong aja maka dia bisa mewujudkan kejelekan. Demikian juga akbamuha fil halal dan yang paling besar dalam membinasakan wal khusan dan berdampak kerugian. Oleh karena itu maka sikap pokok yang tidak dimiliki oleh seorang muslim adalah rajin diam. atau sunti, rajin diam sampai dia bisa memastikan kalau dia berkata-kata dia akan selamat dari kejelekan atau bahkan mendapatkan kebaikan maka hukum asal seorang sikap seorang muslim dengan dalam perkataannya adalah rajin dia baru kemudian dia berkata seperlunya secukupnya itu cukup perkataan yang dia yakini mengantarkan pada kebaikan dan ganjaran Walahu lupa kemudian diatkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim dari Sahih bin Sa'ad radhiallahu anhu bahwa sabda Nabi Nabi mengatakan siapa yang bisa menjamin untukku kalau dia bisa menjaga apa yang diantara dua tulang rahangnya yaitu mulutnya dan apa yang diantara dua kakinya yaitu kemaluannya maka aku jamin surga untuknya. Di ini diatkan oleh Bukhari Ya, ada sini dari Imam Bukhari dan yang lain kata Muhammad dalam ajidhu fi sahih Muslim. Hadis ini tidak saya jumpai dalam sahih Muslim. Doman, jaminan. Jaminan itu dimakan wafa dalam artian ya, akan dipenuhi. Siapa yang menjamin kalau dia bisa menjaga lidahnya artinya dia memenuhi ya, permintaan Nabi untuk meninggalkan maksiat. Jadi lahnya ini itu artinya dua tulang yang ada di samping kiri dan kanan mulut. Wa arad bihima dan yang Nabi maksudkan dengan di antara dua tulang adalah lidah. Wa mayata'at tapi dan apa yang dilakukan oleh lidah berupa ucapan dan yang lain. Maka siapa yang bisa menjamin untuk menjaga lidahnya atau mulutnya Maka ini Yasmul mencakup semua perkataan Demikian juga mencakup makanan dan minuman dan semua gangguan dengan mulut yang dilakukan oleh mulut. menutki atau dengan ucapan lisan atau wanutku bilisan aslukul lima dan ya ucapan dengan lisan yang merupakan pangkal dari segala apa yang diinginkan. Dan yang dimaksud di antara dua kakinya adalah kemaluan. Memang dan makna hadis siapa yang menunaikan kewajiban yang itu menjadi kewajiban lidahnya dalam dalam mengucapkan yang wajib diucapkan dan diam dari hal-hal yang tidak penting baginya dan dia menunaikan kewajiban yang jadi kewajiban kemaluannya dengan meletakkannya di tempat yang halal dan mencegahnya dari hal yang haram. Wahada dan ini adalah tahdid peringatan tentang bahaya sahwat maut dan kemaluan. Fa'inna karena sahwat maut dan kemaluan itu membinasakan. Dan tidak ada yang mampu untuk mengalahkan sahwat maut dan kemaluan illa sedikun kecuali manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang luar biasa manusia yang layak untuk mendapatkan gelar dan status sebagai siddiq. Ya, maka Nabi sampaikan di sini Nabi jamin adanya surga bagi orang yang bisa menjaga apa yang diantara dua tulang rahangnya yaitu mulut. Dan yang dimaksud dengan mulut di sini adalah mencakup dua hal tadi yang pertama adalah semua perkataan Dia menjaga diri, menjaga mulutnya dari semua perkataan yang jelek Kemudian yang kedua, makanan dan minuman Dia jaga mulutnya, jangan sampai dia gunakan mulutnya untuk memakan makanan yang haram Atau meminum minuman yang haram Baik yang haram karena zatnya semacam babi dan yang lain Atau haram karena cara mendapatkannya ya, itulah makanan dan minuman yang dia beli pakai duit dan duitnya ini adalah duit yang haram duit hasil korupsi hasil menipu hasil utang namun nggak mau bayar dan seterusnya maka itu menjaga mulut menjaga mulut dari dua hal dari perkataan-perkataan yang haram perkataan-perkataan yang buruk dan tercela dan menjaga mulut jangan sampai dimasuki makanan dan minuman yang hal dan menjaga kemaluannya maka Nabi jamin surga untuknya bahasa yang lain di antara makna hadis ini siapa yang bisa menjaga diri dari sahwat paut dan sahwat kemaluan yang ada di bawah maka dia adalah manusia yang hebat dan layak untuk menjadi penghuni surga. Ya, demikian yang kita baca dan kita telah dalam kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa